naikkan ke atas. Semuanya menyala. Semuanya menyala. Naikkan ke atas. Yang punya kamera, ambil kamera dari atas. Allah, bayangkan. Allahumma rahmna bil Qur'an. Waj'alhu lana imama wa nura wa matavam Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Para habaib, alim ulama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, Bapak Direktur beserta seluruh dokter, bidan, karyawan, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Man shalla subha fi jama'atin Siapa yang solat subuh berjamaah Faka'an nama solat laylakullah Dapat pahala seperti solat sepanjang malam Lalu kemudian solat subuh itu kata Nabi Lau yaklamu nama fil atamati wa subhi Seandainya mereka tahu balasan pahala solat subuh berjamaah La'atauhu mahabwan Mereka akan datang walaupun merangkak dan tadi saya disampaikan maklumat informasi bahwa jamaah sudah datang kemari jam 2 malam. Apakah mereka salah menengok jam? Wallahu alam. Yang jelas mereka dapat pahala solat tahajud dan iktikaf. Selama di masjid itu malaikat tidak berhenti berdoa, Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Allah firlahu ampunkan dia Allah marhamhu rahmati dia maka selama malaikat berdoa itu tidak putus sampai jamaah itu keluar dari masjid dan wuduknya batal itulah maka dianjurkan selalu tajdidul wuduk memperbaharui wuduk. dan adapun yang di luar keluar masjid ini kita tetap dapat pahala iktikaf karena menyambung softnya sampai ke dalam masjid. Kenapa di luar masjid yang ramai? Karena memang masjid kita kecil tidak muat dan masjid ini ada dua. Masjid As-Safa artinya suci, Masjid as-shifa artinya penyembuh. Ini disebut mustashfa, tempat orang sembuh. Bahasa Arabnya mustashfa, tempat orang sembuh. Sakit di luar masuk kemari jadi sembuh bahasa Indonesianya kurang benar rumah sakit di luar agak-agak sakit masuk ke dalam makin sakit Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala profesi yang paling dirindukan setiap anak kecil adalah dokter makanya kalau kita tanya anak kecil mau jadi apa dokter jarang kita jumpa mau jadi apa ustaz karena ustadz itu memang jam kerjanya tak jelas. Ada orang sakit, kita juga dipanggil orang untuk mendoakan. Ustadz tolong doakan. Gimana nampak Pak Ustadz dua gendangnya? Kalau tak sehat mati. Ada orang melahirkan, kita juga datang mengasih nama, nama acaranya akikah. Ada orang menikah, kita juga datang, nama acaranya khutbah nikah tausiah pernikahan jamnya tak jelas lalu kemudian ustaz itu SK-nya pun tak jelas sampai mati itu maka saya memilih jadi ustaz karena tak ada pensiunnya dikhawatirkan kalau kita memilih pekerjaan yang ada pensiun setelah pensiun biasanya stres mati sebelah mati semua maka saya ingin menjadi orang yang tak ada pensiun sampai tua mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Syekh Umar At-Tilmisani, nahnu du'at qabla kulli syai. Kita ini adalah dai sebelum jadi apa-apa. Sebelum jadi dokter sudah jadi dai duluan. Sebelum jadi wali kota sudah dai duluan. Sebelum jadi polisi sudah jadi dai duluan. Artinya nanti kalau bapak dokter ditanya orang, profesinya apa? Da'i. Tapi katanya dokter, itu profesi kedua. Jadilah da'i yang dokter, jadilah da'i yang punya jabatan. Setelah dia menjadi da'i, barulah dia punya profesi kedua. Maka dengan profesi keduanya itu, dia mengajak orang ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ada medan-medan tempat-tempat kalau kita jadi ustadz justru orang tidak tersentuh. Kita di kota Palembang bisa tablik akbar. Tapi saya pergi ke desa pedalaman, suku Melayu tua namanya, 5 jam naik mobil dari Pekanbaru Riau, setelah itu ditinggalkan kendaraan di tepi sungai, menempuh jalan sungai 7 jam. 12 jam baru sampai, Sampai di dalam hutan itu tidak ada satupun orang yang kenal sama saya. Karena tak ada paket, tak ada signal. Di situ baru saya tahu betapa bermanfaat, bergunanya kawan-kawan dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Kami adakan acara khitan masal gratis bagi yang masuk Islam dan acara pemeriksaan kesehatan gratis. Di sana tak ada tablik akbar. Setelah pemeriksaan kesehatan, barulah sampai sepatah dua patah kata. Yang paling bisa berdakwah di sana justru dokter. Karena mereka ini yang digandrungi, yang disenangi. Karena ibu-ibu hamil, ada yang sakit, banyak bercengkrama dengan dokter. Disitulah saya paham, dokterlah yang bisa berdakwah. Dan sekarang Bapak Ibu dokter berbahagianya profesi kalian karena bisa bermanfaat kepada orang banyak bisa adakan buat balihu besar khitan masal gratis saya yakin seandainya ustadz yang membuat acara itu tak ada orang yang takut datang siapa yang mau datang seandainya dibuat khitan masal gratis yang memotong ustadz somad khawatir mereka salah potong habis Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, subuh ini kita bersama para habaib di antaranya Habib Mahdi Ibnu Syihab, ada pula Ustaz Taufik yang sudah menunggu dari tadi, ada Ustaz Kiai Haji eh, Muhammad Ali, hadirin hadirat yang datang ini semuanya mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Judulnya seperti yang tertulis di baleho yang Bapak Ibu lihat semua tentang sunnah. Menjalankan sunnah. Apa itu sunnah Pak Ustadz? Sama tak sunnah itu dengan sunat? Ada orang bertanya ke saya begitu. Sunnah artinya perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sunnah. Sedangkan sunat menurut fikih perbuatan yang tidak sampai pada tingkat wajib. Ibu tadi sholat apa? Sholat duha. Nah, itu sholat sunnah. Bapak tadi sholat apa? Sholat tahajud. Sholat sunnah. Tak sampai kepada wajib. Sedangkan sunnah menurut ulama ahli hadis. Perbuatan Nabi. Ucapan Nabi. Ketetapan Nabi. Itulah dia sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama dalam Islam ini Quran. Penjelasan isi Quran itu disebut dengan sunnah. Wa aqimus salah. Dirikan sholat. Tapi dalam Quran tak ada sholat subuh dua rakaat, sholat zuhur empat rakaat, sholat maghrib tiga rakaat, dua rakaatnya jahar, satu rakaatnya sir, baca iftitah, fatihah, ayat. Tak ada itu. Yang ada umum saja dalam Quran wa aqimus penjelasan detailnya ada dalam sunnah. Makanya kalau ada golongan namanya Ahlul Quran. Kami hanya percaya kepada Quran, tak percaya kepada hadis sunnah. Maka mereka ini kafir menurut Imam Abu Zur'ah. Karena mereka pasti tidak sholat. Itulah dia yang sholatnya namanya sholat eling. Ingat saja. Ay ala salat. Dia tetap juga di depan komputer. Kau tak salat, yang penting eling. Ini kalau dulu dipancung kepalanya. Karena dia ingkar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasulullah tak pernah meninggalkan solat berjamaah di masjid. Jadi yang kita lakukan subuh ini sunnah. Nabi lima hari sebelum meninggal sakit diambillah air dimasukkan ke kulit kambing. Nama kulit kambing tempat air itu kirbah. Dikeringkan, dijahit. Disiramkan air ke wajah Nabi, Nabi pun terbangun. Begitu Nabi terbangun ditanya oleh sahabat, apa yang kau inginkan ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, aku ingin sholat berjamaah. Coba ada di antara kita yang sakit, ini pasien banyak, pingsan ya. Pas bangun, coba tanya, mau apa pak? Empe-empe. Orang selalu ingin apa yang selalu dimakan. Itu duluan. Tapi Nabi begitu dia terbangun, apa ya Rasulullah? solat berjamaah. Makanya solat berjamaah ini adalah sunnah kebiasaan sunnah coba tengok kamus Arab Inggris sunnah terjemahan Inggrisnya tradition of prophet Muhammad peace be upon him rupanya habis makan lotek lancar bahasa Inggris tradition bahasa kitanya tradisi kebiasaan kalau ada di antara bapak habis makan merokok, habis makan merokok, habis makan merokok, maka merokok itu sunnah. Tapi bukan sunnah Nabi, sunnah bapak. Begitu juga dengan ibu. Asal mau undangan berbedak lipstick, asal mau pergi undangan berbedak lipstick, asal mau pergi undangan berbedak lipstick, Itu sunnah, bukan sunnah Nabi, sunnah ibu. Banyak perempuan sekarang berbedak lipstick kalau mau pergi keluar rumah. Karena dia bersolek untuk laki orang. Untuk laki dia macam hantu. Oleh sebab itu ini sunnah tak baik. Kenapa Habib-Habib bersorban? Karena bersorban itu sun sunnah. Nabi memakai sorban dipakaikannya kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pakai sorban dipakaikannya kepada anaknya Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain pakai sorban dipakaikannya kepada anaknya Sayyidina Zainal Abidin. Zainal Abidin pakai sorban dipakaikannya kepada anaknya Sayyidina Muhammad Al-Bakir. Muhammad Al Bakir pakai sorban dipakaikannya kepada anaknya Sayyidina Ja'far Sadiq. Dia persodik pakai sorban, dipakaikannya kepada anaknya Sayyidina Ali Al-Uraidi. Turunlah kepada anak-anak berikutnya sampai ke bawah. Sampailah kepada Ibnu Syihab, As-Saqaf, Al-Jufri, Al-Haddad, Barakbah, para habaib-habaib. Jadi nanti kalau ditanya kenapa Habib-Habib itu pakai sorban? Ikut sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz Somad punya sorban. Ada di rumah. Dua meter panjangnya. Dikasih oleh Sayyid Muhammad punya anak namanya Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi Al-Hasani Al-Abbas Al-Hasani Al-Maliki di Makkah Al-Mukarramah. Waktu saya bertamu ke majlis beliau, disuruhnya muridnya manggil muridnya, "Ta'al, khudhul imamah." Imamah sorban, ambil sorban. Pasangnya ke kepala saya. Hmm ku ijazahkan sorban ini kepada engkau wahai Abdus Somad qabil tu aku terima saya pun depan para murid-murid beliau perasaan saya besar betul begitu saya tengok foto hilang hidung itu maka tak saya pakai sekarang jangan mengejek orang pakai sorban karena sorban itu sun sunnah. Nabi memakai tongkat. Itu kenapa coba tengok Habib Umar bin Hafiz pakai tongkat. Habib Ali Zainal Abidin pakai tongkat. Termasuklah Ustadz Kemas Ali pakai tongkat. Karena pakai tongkat itu sun, sunnah. Nabi Muhammad pakai tongkat, Nabi Musa pakai tongkat. Bedanya Nabi Musa asal dipukulkannya memancar 12 mata air. Dipukulnya ke Laut Merah, terbelah tongkat dipakai untuk mengembala kambing. Orang yang mengembala kambing ada tongkat. Kita ini juga seperti orang mengembala kambing. Orang yang mengembala kambing, kambingnya 30 ekor, berangkat pagi 30, pulangnya mesti 30. Tak boleh ada yang hilang. Begitu juga jamaah ini, tak boleh ada yang hilang. Hilang kesadaran sedikit-sedikit tak apa-apa. Ketidur maksudnya. Kambing yang dibawa 30 semuanya mesti makan. Kalau ada yang tak makan kelaparan, pengembala gagal. Makanya setiap nabi ujian tesnya mengembala kambing. Nabi Musa alaihissalam, ya ijaj." Kalau kau mau, aku angkat engkau menjadi pengembala kambing selama 8 tahun. 8 musim. Kata Shu'aib. Nabi Musa alaihissalam diusir oleh Firaun karena menumbuk ada orang Mesir berkelahi sama orang Yahudi. Datang Nabi Musa dipisahnya berhenti berhenti jangan berkelahi. Tidak mau ditinjunya mati. Itu hebatnya Nabi Musa. Tinju sikit mati. Orang kita bolak balik ngancam mati kau nanti tak mati mati. <laughs> Tinjunya mati takut balik ke istana karena Fir'aun mengamuk. Nabi Musa pun lari. Akhirnya dia berhenti di bawah pokok kayu. Pokok kayu tempat Nabi Musa bernaung itu ditengok oleh Nabi Muhammad SAW malam Isra Mi'raj. Waktu dia naik nampaknya hijau di bawah. Apa itu Jibril? Itulah tempat Musa dulu berhenti waktu diusir oleh Fir'aun. Dari kejauhan nampaknya orang ngantri panjang. Nabi Musa pun mendekat. Ada apa ini antrian panjang? Bukan BPJS. Apa antri panjang ini? Rupanya orang ngantri mau ngambil air. Ada sumur menggelinding batu dari atas, tertutup pintu sumur. Tak bisa mengambil air. 30 orang mendorong batu tadi tak bisa menggeser. Datang Nabi Musa sendirian, didorongnya bisa. Patutlah sekali tinju mati. Rupanya tenaga Nabi Musa itu tenaga 30 orang. Didorongnya bergeser. Kata mereka, Musa, karena kau yang menggeser ini, ambillah air. Tak perlu kau ngantri Musa. Ambil, ambil, ambil. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Let this first karena di belakang itu ada anak gadis yang ngantri. Uh, akhirnya perempuan itulah mengambil air. Bak kata pepatah orang Melayu, pisang emas bawa berlayar masak sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Terutang budi lah anak gadis tadi. Makanya nanti kalian kalau ada ngantri-ngantri, ya silakan boleh, Cuma boleh. bedanya anak gadis zaman Nabi Musa dibalasnya budi zaman sekarang dah Kau mau kemana? Kata anak gadis tadi. Aku tak ada tempat bernaung karena aku baru aja diusir Fir'aun. Kalau begitu singgahlah ke rumah kami, kata anak gadis tadi. Iyalah, kata Nabi Musa. Anak gadis itu di depan, Nabi Musa di belakang. Di gurun pasir, betiup angin kencang. Nampak lekuk baju anak gadis tadi. Nabi Musa menunduk malu. Kata Nabi Musa, kaulah ke belakang, aku ke depan. Itu beda anak gadis kan. Anak gadis dulu bertiup angin baru nampak lekuknya. Sekarang tak berangin pun dah nampak lekuk. Maka berjalanlah Nabi Musa. Sampailah ke tempat bapaknya. Nama bapak si perempuan tadi Shu'aib. Kata si bapak si perempuan, aku memang sudah lama mau mencari pegawai untuk mengembalakan kambing-kambingku ini. Kata anaknya, Inna khayra man ista'jartal qawiyul amin. Wahai ayah, kalau kau ingin mencari pekerja, carilah orang yang memiliki dua sifat. Yang pertama, qawiyun kuat. Yang kedua, amin amanah. Karena ada orang kuat, tak amanah. Ada orang amanah, tapi letoy. Maka kalau kau mau nyari, pilih dua. Kuat dan amanah. Yang lebih parah, sudahlah letoy loyo pengkhianat pula. Kalau kau mau cari, inilah dia ya. Orangnya jujur dan amanah. Suaib curiga. Berarti kau udah lama pacaran sama dia? Tidak ya. Sudah lama kau kenal dia? baru tadi waktu ngantri ngambil air. Dari mana kau tahu dia kuat? Ada batu bergelinding menutup pintu sumur, didorongnya sendirian. Baru satu, aku tahu dia kuat. Dari mana kau tahu dia amanah? Waktu kami berjalan tadi, aku di depan, dia di belakang. Tak mau dia melihat lekuk tubuh, dia di depan, aku ke belakang. Jadi untuk menengok orang jujur dan amanah, tak perlu kenalan lama-lama. Buanglah mantan pada tempatnya. Mudah-mudahan bidan-bidan yang amanah, yang cantik-cantik bertemu dengan laki-laki yang soleh-soleh Yang membilang amin itu yang belum nikah. mana sudah udah susun paku. Kan? Susun paku itu do re mi fa sol la Orang zaman dulu sama orang sekarang. Orang sekarangnya anak sikit-sikit. Satu, dua. Kenapa begitu? Tak sempat. Banyak alat komunikasi. Asyik main WhatsApp. Zaman dulu mana ada TV, mana ada parabola, tak ada internet. Asal habis isyak, mati lampu tidur. <laughs> Sepuluh anak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dilakukan Nabi itu sunnah. Tapi tidak semua sunnah itu boleh kita buat. Ada khusus untuk Nabi. Contoh, meninggal Nabi Muhammad SAW, kata orang Makkah, jasad Nabi ini kita bawa ke Makkah, dikuburkan di Maklah. Pemakaman Makkah namanya Maklah. Kata orang Madinah, enggak. Makam Nabi dimakamkan di Baqi, karena dia orang Madinah ikhtilaf antara orang Makkah dan Madinah. Datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Aku pernah mendengar Nabi bersabda, nahnu ma'asyurul anbiya kami para nabi nudfanu min haitsu namutu dikuburkan di mana mati meninggal situ kuburkan makanya jasad nabi tak dibawa ke Makkah tak dibawa ke Madinah digali tempat dia meninggal di bawah tempat tidur itu digali kuburkan dalam itulah makam Nabi sekarang kamar Aisyah radhiyallahu anha Aisyahnya yang pindah kamar itu jadi kuburnya itu perbuatan Nabi itu sunnah ucapan Nabi tapi tak bisa kita lakukan jangan gara-gara mendengar ceramah ini Bapak Ibu balik pesan ke istri Adinda kalau abang mati kuburkan di tempat tidur Tak bisa. Nanti bapak meninggal dijual rumah murah, ada kubur di dalam. Jadi bukan semua perbuatan Nabi itu boleh kita lakukan. Begitu juga dengan menikah. Dulu orang-orang musyrik kafir jahiliyah itu istrinya unlimited edition. Tak berbatas nikah nikah nikah nikah nikah turun ayat fankihu ma tabalakum. nikahilah perempuan yang baik-baik minan nisa masna wa sulasa wa ruba ayat ini turun bukan untuk menyuruh menambah mengurangi yang banyak Makanya ketika ayat itu turun, ada yang menceraikan enam, ada yang menceraikan tujuh, Loh, kok bisa diceraikannya enam? Semuanya sepuluh. Di delete enam. Diadakannya fit and proper test. Nah, kamu, tak bisa. Masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu. Kalau kau tak sanggup bersikap adil, fawahidah satu saja. Maka sekarang banyak orang yang satu saja karena dia takut tak bersikap ah, adil. Kau kenapa satu? Aku takut tak adil. Padahal sebetulnya takut sama bini. Kemarin saya jumpa orang Palembang, kawan saya di airport Cengkareng. Kawan saya, sama-sama di Mesir. Dia tanya, itu istrimu? Iya. Dulu waktu kita jumpa bukan yang itu. Ini ketiga man. Gitu. PNS mana boleh? Aku keluar udah dari PNS. PNS cuma satu. Begitu keluar menjadi tiga. Nah, maka yang PNS-PNS keluarlah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak dibatasi. Ini menjadi bahan ejekan mereka-mereka yang tak mengerti. Nabi kalian berapa istrinya? Sembilan. Satu riwayat Sebelas. Ha, Nabi kalian tukang kawin. Orang kita kalau udah diejek nabinya bawaannya marah. Walaupun pemabuk, pecandu narkoba, pakai anting 12 biji, anak fang, kalau sudah nabinya diejek hilang mabuknya. Kau jangan diejek nabi, pijak lah. Mati Kau kenapa marah nabimu dia Padahal kau tak sembahyang. Mudah-mudahan dengan marah itu bisa masuk surga Pak Ustaz. Waktu dulu acara penistaan agama di Pekanbaru, tablik akbar dan pawai dalam rangka mengingkari penista agama. Bang betatu-betatu yang gombrong-gombrong ikut. Unjuk rasa marah, kami marah. Padahal tak pernah nampak di masjid. Kenapa kalian marah? Mudah-mudahan dengan marah ini Allah mengampunkan dosa-dosa. Artinya apa? Banyak orang membela Nabi dengan ma marah. Padahal kalau dia baca sikit saja, patah itu argumentasi mereka yang mengejek Nabi kita mengatakan tukang kawin. Baca Alkitab Perjanjian Lama. Yang lama namanya Old Testament, yang baru namanya New Testament dijadikan menjadi satu namanya the Holy Gospel. Ada seorang laki-laki yang gagah perkasa, namanya David. David di situ ditulis. Kita menyebutnya Daud. Punya anak namanya Sulaiman. Di situ disebut Solomon. Sampai ke Yogyakarta, Sleman. Sampai ke Palembang kok leman. Mohon maaf. Mana tahu kebetulan ada namanya sama. David itu istrinya seratus. Baca. David itu istrinya seratus. Nabi Muhammad terserah versi 9 atau 11. Bandingkan 11 dengan 100. Tak ada apa-apanya 11 itu. 100. Puasa yang paling abdol puasa siapa? Puasa Daud. Kenapa Daud? Allah mau menyindir. Daud bininya 100, puasa sunatnya 15 hari sebulan. Kau bini satu, tak pernah puasa sunat. Nanti di akhirat jumpa sama Daud, Nabi Daud senyum-senyum dong. Aku biniku 100, puasaku 15 hari. Kau satu tak pernah puasa. Nabi Daud punya anak namanya Sulaiman. Sulaiman istrinya 300, selirnya 700, seribu. Seribu. Andai Nabi Sulaiman tuh ikut pilek sekarang. Bini itu aja nyoblos menang. Ada buku judulnya Tuan Kurau. colong cari di internet. Judulnya Tuan Kurau dicetak oleh Elkis Yogyakarta. Buku kontroversial. Begitu keluar, saya beli, sekarang tak dicetak lagi. Ada di rumah. Ternyata ada raja di Pulau Sumatera, Islam, raja itu istrinya 3000. Ternyata orang kita ini kecil-kecil kan Jawerawi. Kalah Nabi Sulaiman. 3000 ini ya. Loh, tapi orang Islam cuma 4 posar. Kenapa bisa 3000? Nikah pagi, siang cerai. Nikah siang, sore cerai. Nikah malam, tak sampai pagi. Tiga ribu pilihan. Apa yang sebenarnya ingin Ustadz Somad ceritakan? Nabi Muhammad itu lebih hebat dari Daud, lebih hebat dari Sulaiman, lebih hebat dari raja yang ada dalam buku Tuan Kurau orang Sumatera itu. Jadi 9 dan 11 itu tidak ada apa-apanya. Itu kutil-kutilnya Sulaiman. Tidak ada apa-apanya. Kalau mau Nabi Muhammad itu lebih banyak alaihi wasallam menikah umur 25 sebelum 25 itu tidak ada catatan menyatakan dia pernah nikah dan hubungan tak baik. Nah, dia digelar dengan al Amin. Orang yang menjadi panutan contoh suri tauladan. Berapa lama dia menikah dengan Khadijah? 25 tahun dengan Khadijah monogami satu tunggal tak pernah dia macam-macam meninggal Khadijah datang janda tua yang suaminya meninggal dunia kalau tidak dinikahi nanti dia anaknya menjadi yatim dinikahi Nabi Muhammad SAW ada orang Yahudi perempuan namanya Sofia nama ayahnya Huyai nama datuknya Akhtab Sofia binti Huyai bin Akhtab berdakwah dengan orang Yahudi akan lebih sampai karena mereka akan merasa sesuku kalau dinikahi anak mereka dan bukan pula gadis janda Sofiah binti Huyai mimpi dia suatu malam begitu dia bangun paginya diceritakannya ke ayahnya wahai ayahku Huyai ya malam tadi aku bermimpi apa mimpi Muna aku memangku bulan ditempeleng oleh Huyai muncrat darah dari bibirnya Kenapa Huyai marah? Karena bulan itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Nabi datang disambut dengan tala'al badru alaina. Badru artinya bulan. Bulan purnama. Nah, nanti kalau ada ibu atau anak-anak gadis mimpi memangku bulan sabit, itu ustaznya. Bulan purnama juga. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bulan kalau dia purnama namanya Badar. Kalau dia kecil sabit namanya Hilal. Dua-dua itu sudah jadi nama orang Indonesia. Pak Badar dan Pak Hilal. Laki-laki Badarudin, perempuan Badariah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau diejek orang tentang sunnah Nabi kita, jangan marah, banyak dengan ceramah, banyak baca, lawan dengan jawaban-jawaban yang smart dan cerdas. HP-nya sudah cerdas, smartphone. Orangnya goblok. Ustadz ini kasar kali cakap. Oke, kalau gitu kita perlembut goblok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nama perbuatan, ucapan, tindakan Nabi itu sunnah. Tapi sunnah itu ada yang wajib. Kalau perbuatannya kuat, wajib. Perbuatannya tak kuat, sunnah. Antara kuat dan tak kuat, sunnah muakkad. Salat subuh berjamaah, wajib. Salat duha, sunnah. Wajib, sunnah. Antara sunnah dan wajib ada di tengah akikah, mengakikahkan anak sunat muakkad kullu mauludin rahinatun bi'aqiqatihi setiap anak tergadai dengan akikahnya kalau tergadai surat tanah kita tebus tergadai cincin emas kita tebus tergadai BPKB mobil motor tebus anak juga tergadai bagaimana cara menebus anak tuzbahu anhu yaumasabihi. sabi'ihi sembelihkan kambing hari ketujuh Yuk laku cukurkan rambut wayu sama kasih nama yang baik-baik ini sunnah banyak yang risau Ustaz saya belum akikah dulu Pak Ustaz tidak ada yang mewajibkan akikah akikah itu sunat muakat tapi saya tak enak hati Pak Ustaz boleh saya akikah sekarang silakan ibu-ibu bidan, bapak-bapak dokter. Dulu mungkin waktu kecil orang tua lupa atau tak ada duit, tak ada akikah. Sekarang baru mau akikah. Balik dari sini, cari kambing. www.kambing.com Buat akikah. Insya Allah saya dengan Habib Mahdi siang nanti datang. Maka, Tapi akikah saja. Yang pula minta cukur rambut. Tiba-tiba besok tiga orang dokter gundul minta ayun pula pakai marhaban. Marhaba ayanur. Siang nanti kami datang, mikrofon bertali-tali. Masuk ke rumah disangka yang diayun itu cucu. apa nenek itu dulu. Artinya akikah sunat muakat baik. Jadi jangan orang main pukul rata. Banyak sih yang meng-SMS menelpon saya. Ustaz Somad, gimana kalau sholat nggak baca iftitah? Allahu Akbar kabira wal abdillahi Tak bisa dia membedakan mana wajib, mana sunat, mana rukun, mana syarat, mana sunat muakkad yang belum bisa membedakan mana wajib, mana sunat, mana rukun, mana syarat, mana sunat muakkad, beli buku tipis, kecil, simple, sederhana, Fikih Islam Sulaiman Rashid 40 ribu. Fikih Islam Sulaiman Rashid 40 ribu. Coba berhenti beli paket agak seminggu dulu. Nah, beli fikih bagus. Sulaiman Rashid orang Lampung. Kuliah ke Al Azhar Mesir. Dapat gelar syahadah alamiah tahun 1935, 10 tahun sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, dia sudah LC dari Al-Azhar. Pulang menulis buku. Itulah dia fikih Islam mazhab Syafi'i. Simple sederhana, bacaan wajib di UIN, Universitas Islam Negeri, Raden Patah. Oleh sebab itu, maka ini menjadi pegangan kita. Supaya ngerti bahwa doa iftitah Allah berkabira itu bukan rukun yang rukun itu Al-Fatihah. La salata tidak sah salat liman lam yakra bi Fatihatil Kitab kalau tidak membaca Al-Fatihah. Ustaz kami perempuan. Ya. Kalau gitu Nabi tak pakai jilbab. Tidaklah, perempuan Nabi pakai jilbab. Kenapa kami ini wajib? Itu sunnah. Tapi bukan fi'liyah, bukan perbuatan Nabi. Karena Nabi laki-laki. Jadi sunnah apa namanya? Qauliyah, ucapan Nabi. Ya Asma, wahai Asma. Ada laki-laki perempuan namanya Asma, pakai hamzah. Asma, kalau tak pakai hamzah itu sesak nafas. Ya Asma, innal mar'ata sesungguhnya perempuan Iza balagatil mahid kalau sudah sampai usia menstruasi la yasluh laha an yura minha tak boleh nampak badannya illa haza kecuali ini wahaza dan ini itu sunnah Alhamdulillah walaupun ini rumah sakit tapi pakaian ibu dokter ibu bidan mesti ikut sunnah yang boleh nampak cuman ini dan ini ini Pak Ustaz kata mazhab syafi'i zahiruha wa batinuha zahir batin batin tapak zahir atas. Ini boleh nampak, ini boleh nampak. Ustadz, kami ini kan bidan, perawat, nurse. Kami tak bisa kalau pakai rok panjang. Kami mesti pakai celana. Karena kalau pakai rok, ini mau operasi, lah kami. Kami pakai celana, silakan, tapi longgar, jangan sempit. Yang mentang-mentang kerja rumah sakit dipakai celana sempit, menjerit paha aku minta tolong. Tolong. Banyaklah atuk-atuk yang sakit sehat sebentar. Tapi abang sakit kata bininya. Sehat aku nengok ini. Nengok kau yang sakit kata. Jangan. Banyak dokter-dokter itu salah suntik kan kata. Nauzubillah. Nah, ini tetap kita jaga walaupun kita tinggal di rumah sakit dengan segala aktivitasnya. Salat tepat waktu itu tidak bisa digeser-geser. Inna salata kanan alal mu'minina kitabam mawquta. Salat itu bagi orang yang beriman sudah ditetapkan waktunya. Tak bisa digeser-geser. Tapi Pak Ustadz kami ini operasinya sampai 7 jam. Operasi jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5. Gimana salat kami Pak Ustadz? Ada hadis riwayat Abdullah bin Abbas bahwa dia menjamak tapi tidak kosor. Karena kosor mesti ada safar. Bisa dia jamak. Karena kalau tidak sholat, ini. Kalau sempat dia sholat, ayala sholat. Bidan-bidan perawat, ayo kita sholat berjamaah. Pasien ini kita biarkan aja. Mati, ah, mati aja sih. Bisa. Ini ah Mesti diselesaikan. Darurat tingkat tinggi ini tapi tak berlaku pada yang lain itu enaknya jadi dokter sholat bisa dijama kerja sikit aja duit banyak tukang jahit dari pagi sampai sore menjahit sepotong baju 100 ribu dia tiga kali jahit deh 2 juta tapi resikonya be besar sesuai dengan kadar al jaza ala qadril amal tapi di antara amal yang paling besar ini dilakukan oleh para dokter-dokter. Kenapa? Mereka menyelamatkan nyawa manusia. Man ahyan nasa faka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa yang menyelamatkan satu nyawa, maka dia sudah menyelamatkan nyawa seluruh manusia. Tapi kalau dokter macam-macam, pelit, bahil, kedekut, medit, membinasakan orang, dokter itu lebih dulu masuk neraka. Nah, saya terus terang jelas-jelas saja ceramah. Kalau memang cocok dia masuk surga, kita masukkan. Kalau memang cocok dia masuk neraka, neraka masih banyak sit-sit kosong di sana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam perjalanan saya, saya beberapa kali diundang oleh ID Ikatan Dokter Indonesia, ID Pekanbaru Riau, ID Provinsi Riau, dan diundang juga oleh IID. Rupanya yang bekerja itu ID, Ikatan Dokter. Yang memegang duit dokter itu IID, Ikatan Istri Dokter. Makanya kalau ada dokter yang pelit, itu pasti bininya megang duit. Dokter itu pula ikatan suami takut bini. Oleh sebab itu maka Kalian yang mau menikah sama dokter, bagus. Kenapa? Karena banyak amal yang bisa kalian lakukan. Ustaz Somad, ya. Ini calon istri saya dokter Pak Ustaz. Mantap. Pilihannya ada tiga Pak Ustaz. Kau istiqoroh dulu. Berapa istrimu calonnya? Tiga Pak Ustaz. Guru TK, dokter, sama poluan. Menurut Pak Ustaz, mana pertimbangan? Kau istiqoroh lah. Hendak pertimbangan dari Pak Ustaz. Kalau guru TK ini kata-kata yang selalu dia ulang, ulangi sekali lagi. <laughs> Kalau dokter, ada tiga kali sehari, makan pagi, makan siang. Ini obatnya dimakan sebelum makan, yang ini setelah makan. Berapa kali? Tiga kali sehari. Kalau poluan, abang macam-macam. Ha. <laughs> Kau istiqoroh dulu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun profesimu, itu adalah hadiah dari Allah tapi yang paling mulia ayyukum ahsanu amala yang amalnya paling ba baik saya banyak punya kawan sahabat-sahabat dokter ternyata dokter lebih bisa menjelaskan sunnah nabi daripada ustaz Assalamualaikum Ustaz Somad Waalaikumsalam tolong ustaz bacakan ayat tentang wudhu Iza kumtum ila salah kalau kamu mau salat fasilu wujuhakum basuh muka Wa aidiyakum ilal marafik tangan sampai siku. Wamsahu biru'usikum kepala sampai telinga. Wa arjulakum ilal ka'bain kaki sampai mata kaki. Coba ulang lagi tentang tangan tadi Pak Ustaz. Wa aidiyakum ilal marafik. Siramlah tangan sampai siku. Siramlah tangan sampai siku. Kenapa banyak orang berwuduk dihidupkannya keran dari siku ke ujung Ustaz? Kenapa dalam ayat itu sampai siku Ustaz? Yang nanya ini ke saya dokter spesialis. Karena saya tak tahu jawabannya, saya jawab. Jangan banyak-banyak tanya dokter. Sudah begitu dalam Quran ikut aja. Banyak-banyak tanya itu benih Israel. Begitu caranya kalau kita tak tahu. Agak marah sih. Ustaz Somad, kami ini dokter. Kalau kami mau mengoperasi orang, mencuci tangannya pas macam ayat tadi. Kami cuci tangan, airnya begini. Kenapa tak begini Pak Dokter? Saya tanya balik. Untung dokter ini tak membalikkan cakap saya. Sempat dibalikkannya. Sudah begitu kode etik dokternya. Saya tanya. Dokter ini baik-baik. Ustaz, kami kalau mau ngoperasi orang cuci tangan begini, tak begini. Kenapa tak gini Pak Dokter? Karena kalau lu cuci tangan begini, airnya turun ke ujung, bakteri-bakteri menggelantung di ujung jari. Kalau sempat bakteri itu dipegangkan ya, makin sakit orang terinfeksi kena bakteri. Uh, baru saya paham kenapa Nabi mengajarkan cuci tangan ke siku, maka ujung tangan steril bersih, turunlah kuman-kuman ke siku bersih. Dari mana Muhammad SAW tahu itu padahal dia tak pernah terdaftar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kalau dokter yang menjelaskan ayat sunnah itu lebih masuk ke otak orang. Pas mau wudhu dianjurkan istinsyak, istinsar, masukkan air ke hidung. Apa gunanya? Ustaz Samad, kita dianjurkan masukkan air ke hidung. Ya, apa gunanya Ustaz? ngilangkan tai hidung. Rupanya dengan menarik air ke hidung, terbang tu menaikkan oksigen naik ke otak. Kalau oksigen naik ke otak, ini darah dari jantung. Kenal, kan selalu dokter yang bawa balon hitam itu kan. Sebelum datang dokter itu normal deh. Begitu datang. Ini jantung menyemburkan darah naik ke otak. Yang dibawa darah itu oksigen. Darah tidak normal naik ke otak karena jantung dibalut lemak. Detaknya tak normal. Di dalam darah itu pula ada lemak, kolesterol, cairan, gula. Dah macam dokter pula saya. Man takallama fi ghairi fannihi atabil bil ajaib. Siapa yang ngomong bukan pada bidannya, ngomongnya ajaib-ajaib. Dokter pun heran, kami tak pernah ya, ini lain Apa maknanya? Dokter bisa menjelaskan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa orang yang sholat itu sehat? Karena ketika lama sujud, darah turun ke otak. Tapi sujudnya ikut sunnah. Subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang paling afdal tujuh. Yang sedang lima. Yang paling sedikit tiga. Kenapa orang Islam sholat tapi tetap sakit? Paling sedikit tiga satu nafas. <laughs> Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Banyak-banyak berzikir hati menjadi tenang. Ustaz Somad, ya. Apa betul banyak zikir hati menjadi tenang? Banyaklah berzikir hati menjadi tenang. Buktinya Pak Ustaz, jangan saya tanya. Jangan saya tanya. Siapa yang bisa membuktikan itu? dokter dari Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, menulis tesis, apa judulnya? Korelasi antara zikir dengan ketenangan jantung. Ketemu dengan saya, Ustaz Somad, kebetulan tesis saya tentang korelasi antara zikir. Saya balik bertanya, jadi Pak Dokter, memang betul zikir itu menenangkan jantung? Ya, Orang-orang yang banyak berzikir, sudah saya buat sampelnya, penelitiannya pada pelaku tarekat Naqsyabandiyah. Orang tarekat banyak berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampel saya menunjukkan Ustaz, mereka yang banyak berzikir ternyata tenang. Itulah makanya ibu kalau nampak nanti bapak tu tiba-tiba tak tenang, zikir. Subhanallah, walhamdulillah, ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Saya Pak Ustadz kadang sedang risau di jalan. Begitu jumpa dengan istri saya, tenang hati saya. Dengan itu Pak Ustadz. Siapa itu? Istri kawan saya. Tuh, senior itu senang istri orang kawannya pelakor pengganggu laki orang tapi nah, yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dokter bisa menjelaskan saya punya kawan dokter di Batam punya rumah praktek di Batam Ustaz Somad beberapa pasien belum saya kasih sudah sehat duluan belum saya kasih obat sudah sehat. Begitu datang, apa kabar Bapak? Sehat. Gimana keadaan anak? Gimana keadaan kerja? Hidup ini Pak singkat. Mari kita ingat kepada Allah. Ternyata orang kurang refreshing, kurang cerita. Dulu orang ngobrol, sekarang enggak. Tujuh orang duduk dekat-dekat, tak ada satupun cerita. Semua dengan dunianya masing-masing. Ada yang pingsan satu bukan ditolong, dipoto. Ada orang pingsan. Kesian, kesian, kesian. Komunikasi kita sudah rusak. Masih ada dokter yang mau komunikasi dengan orang cerita jadi Pak Dokter sebetulnya obat itu berapa persen menyehatkan orang? Ustadz Somad, obat yang kami kasih resep itu menyehatkan orang hanya 20 persen. Yang 80 itu apa? Yang 80 adalah dari dirinya sendiri. Eh, itu yang ngomong dokter sendiri. Makanya dokter-dokter di sini mesti ada yang bisa membangkitkan semangat jamaah. Makanya ketika ada yang sakit, Bapak insya Allah sehat Pak, sehat, sehat, sehat. Gitu. Makanya jenguk orang sakit tak boleh terlalu jujur. Ini Wah, ini nampaknya dua hari selesai. <laughs> Ya Syafi wa yang maha menyembuhkan Ya Kafi wa yang maha mencukupkan Ya Mu'afi wa yang maha menyehatkan Ishfi mardona Sehatkan dia ya Allah Ustaz Somad saya sudah dipolis Pak Dokter tadi Apa kata dia? Katanya saya suruh balik makan enak, tidur enak Tak lama lagi mati Pak Ustaz Tenang Pak Berapa banyak orang yang diponis mati, tak mati-mati. Malah dia mati dulu. Kenapa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Berapa banyak mereka yang sakit? Sayup-sayup terdengar suara azan dari menara masjid. Allahu akbar, Allahu akbar. Meleleh air mata di ruang ruang rumah sakit. Kenapa menangis? Ingat mau sholat tapi mau belajar wudhu malu. Maka di rumah sakit mesti ada ustadz bagian kerohaniwan untuk menjelaskan. Bapak, bapak cara wudhunya begini. Saya tak boleh wudhu dokter. Saya tak boleh wudhu ustadz. Kenapa tak boleh wudhu? Katanya kena rematik akut. Kalau kena air, mati. Ambilkan tanah, cari tanah yang kering, abu, debu. Jangan ada cium dulu, jangan ada bau tai kucing letakkan ke talam, kalau tidak ke koran, ajarkan dia wudhu. Bapak wudhu ya pak, tayamum pak. Pertama pukul dulu, pukul, tepukan, tembus. Kalau ada cincin jam buka, tepuk sekali, tembus. Cara ngusapnya, debu-debu tak boleh mustakmal, terpakai. Cara ngusapnya dari atas ke bawah. Ah. lihatlah Dari atas. Jadi bukan diambil debu bunga. Nah, sekali saja. Untuk tangan gitu juga. Tepuk, pukul, debu dibagi tiga satu dua tiga yang ini untuk yang luar nah, yang dalam untuk yang dalam nah, ini untuk sini satu, dua, tiga, nyambung ke sini. Satu, dua, tiga. Begitu. Tidak pakai kumur-kumur. Ajarkan dia satu tayamum untuk satu sholat. Bisa bang berdiri bang, ibu-ibu yang istri suami sakit. Bisa bang berdiri bang, sabar ya bang, sabar bang. Jangan dimarah-marahi dia. Sabang Pak, Tak lama nih, paling dua Jumat lagi selesai. Nah, sabar ya. Tegak abang, menggeletar-geletar kita apa-apa. Nah, Fatihah aja langsung bang, jangan lagi iftitah. Langsung, ayatnya kul Allah aja tak apa. Tak juga inna inna ataina. Saya bisa yasin. Yasin. Allahu Akbar. Nah, kalau tak bisa berdiri, kasih kursi. Minta sama bidan. Bidan, ada kursi. Duduk kursi, hadapkan ke kiblat. Duduk pun tak bisa, berbaring. Biasa kalau kertas sudah datang, berarti saya sudah ceramah sejam. Betul, mulai jam 5, pas jam 6. Tahu Ustaz Ali. Kursi. Tak ada kursi, baring. Arah kiblat mana? Miring. Tak bisa miring, sakit sebelah, telentang. Pakai isyarat mata. Allah Allah. Allah Allah. Sami Allah tak juga bisa mata, ah, baru kita sembahyang. Ibu, kalau suami sakit, ajarkan dia tayamum. Bapak yang bersedekarang sedang sehat-sehat, sedang banyak duit, makanya baik-baik sama ibu. Karena nanti waktu kalian sakit, mereka lah yang akan menyuapkan, mentayamumkan. Tenang ya bang, sabar ya bang. Tapi kalau kalian sekarang sombong, ah, ini dulu kan sombong kok oh, kan dulu kok yang selingkuh itu kan bilang sombong hmm. dibalas selingkuh tak mati-mati pula Pas giliran datang bidan sama dokter, iya bang, iya ya, gitu. Pas sudah pergi, hmm. nah kalian semua sombong sombong lah. Nah, aku udah peringatkan dah. Ustadz, saya mau nanya, zaman sekarang kan pacaran sudah lumrah. Ini menggiringin. Mau digiringnya saya untuk mengatakan iya, tidak. Saya berprinsip sekali tidak, tidak. Ustaz, kan sekarang zaman sekarang pacaran kan lumrah, tidak. Apa pula lumrah? Lumrah itu wajar, apa pula wajar? apalagi sebelum ingin menikah. Nah, gimana ya caranya agar kita meyakinkan diri agar tidak pacaran? Buatlah komunitas. Apa nama komunitasnya? Jombloan sejati. Undang Ustadz-Ustadz Mas Furoh yang sudah mendapat rekomendasi dunia akhirat. Ustadz Solhas, Ustadz Ali, Ustadz topik, Habib Mahdi, para habaib undang pengajian. Karena kalau kalian tak buat komunitas, datang setan-setan. Hari gini nggak punya pacar, apa kata dunia? Nanti kalau ada yang datang begini, ah bacakan ayat kursi Allah. Kalian buat komunitas, jangan terlalu terpaku kaku memahami Islam. Kok kenapa tak mencari-cari calon? Kalau jodoh takkan kemana? Iya kalau datang anak gadis, kok nenek-nenek? Usahalah, tanya sama Ustadz Ali, Ustadz Topik Habib, Habib, saya ini belum juga nikah. Tolonglah Ustaz Habib carikan stok-stok yang ada. Ustadz Somad, ya. Saya jamaah Ustadz, ya ingat saya. Mahasiswa Ustadz dulu di UIN, ya tahu-tahu. Udah tamat Pak Ustadz, Alhamdulillah. Udah kerja Pak Ustadz, Alhamdulillah. Belum berbini, na'uzbillah. Ustadz carikan yang ada empat-empatnya Pak Ustadz. Kaya, cantik, bangsawan, taat, kalau ada empat, HP ku kasih ke kau? Jangan mencari kesempurnaan. Menikah bukan mencari kesempurnaan, tapi menutupi kekurangan sebelum menikah, Kenapa kau nikah sama dia? Dia yang paling cantik, paling tinggi, paling putih, paling kaya, tinggi semampai. Setelah menikah barulah nampak kurang tinggi, kurang putih, kurang cantik, kurang kaya, kurang bangsawan. Saya mau cari darah biru Pak Ustaz. Jangan, payah kau donor darahnya. Jangan cari terlalu cantik, nanti dituduh orang kau pakai pelet. Jangan cari terlalu buruk, malu kau bawa dia undangan. Yang sedang-sedang aja. Yang penting bisa membuat engkau selamat dunia akhirat. Yang cantik itu bukan karena bedaknya. Cantik itu bukan karena lipstiknya. Tapi karena bekas air wudhunya. Ibu cantik ya bercahaya. Saya banyak wudhu. Memangnya yang lain ya, Mom? Yakinkan dirimu Ustadz ini yang panceramah ini jangan-jangan waktu anak muda dulu pacaran. Saya empat tahun di Mesir tak pernah pacaran. Tak dapat. Dua tahun di Maroko tak juga pacaran. Setelah balik, oh. Masih ada catatannya sebelum saya nikah. 17 orang nanti. Ada yang menawarkan anaknya, menawarkan adiknya, menawarkan tetangganya. Banyak proposal masuk. Padahal waktu itu belum viral lagi. Sekarang hmm, tak terhitung. Padahal saya bukan ganteng. Kurus, pesek, hitam, kering. Coba tengok komen-komen di Youtube, di FB. Coba tengok. Jadikan aku yang kedua ya. Saya cuma mau mengasih tahu, tak usah kalian risau masalah jodoh ini. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Rezeki kita itu lebih tahu tempat kita di mana daripada kita mencari dia di mana. Dia mencari kita, tapi tetap ada usaha. Usaha. Ini kue kotak nih untuk saya. Untuk saya nih kan. Kue kotak ini memang untuk saya ditakdirkan Allah. Tapi karena saya tak membuka, ya tak dapatlah. Cuma ditengok aja. Hmm, dibuka ditengok harus ada usaha nanti buat baik niat baik usaha baik Allah kasih baik-baik mudah-mudahan kalian ditemukan Allah dengan jodoh yang baik tak ustaz bagaimana cara kita agar selalu istiqomah di jalan Allah sering-sering ke rumah sakit kalau mau istiqomah sering-sering ke rumah sakit makanya kalau ada orang kerja di rumah sakit tak istiqomah kalian lahat lah Menengok orang sakit, bangkit syukur kita sehat. Pergi saya ke rumah sakit, menengok mesin cuci darah sebesar kulkas, masuk paralon ke tangan, mencabut darah, masuk. Ibu sudah berapa lama sini bu? 5 jam Pak Ustadz, cuci darah, buah pinggang, na'uzbillah. Berapa lama? Seminggu dua kali. Lama-lama sehari sekali. Oleh sebab itu sering-sering ke rumah sakit, bersyukur nikmat sehat tak juga mempan tengok orang mati. Makanya kalau ada penguburan jenazah, datang, tengok biji matamu, menengok liang lahat. Kedua, kan nengok orang sakit, nengok orang mati tak juga, berarti kau sebenarnya kau sudah lama mati. Hatimu mati. Nauzu, sering-sering ngaji. Ke rumah sakit, tengok orang mati, ikut pengajian. Ustaz, misalnya kita salah seorang, misalnya kita salah dengan orang. Kita mau minta maaf, tapi kita malu untuk minta maaf. Apakah dengan hanya minta maaf dengan Allah? Oh tak bisa. Tak bisa. Bapak ibu saudara sekalian. Selama 60 menit saya tausiah. Ada kata-kata tak berkenan di hati menyinggung perasaan. Maukah bapak ibu maafkan silap salah saya? Dah selesai. Apa ya, Berapa orang yang kau tersinggung sama dia? Sakit hati dia sama engkau. Sianu, sianu, sianu. Undang dia makan. Sama macam orang mau berangkat haji. Orang mau berangkat haji kan gitu. Diundangnya RT, RW, kawan-kawan semua. Kasih makan dulu. Habis makan minum, makan buah. Habis itu baru minta maaf. Saudara sekalian, selama kita berteman, bertetangga, bersahabat, ada kata-kata tak berkenan menyinggung perasaan. Maukah maafkan saya? Tentu orang udah kenyang. Eh, uh, mau. Nah, selesai. Tapi utang tak lunas. Ustaz, saya sudah minta maaf sama dia, tapi dia tak mau maafkan saya bukan urusan kita. Yang penting kita usah minta maaf dah selesai. Tapi jangan pula kita cakapkan ke dia begitu. Aku minta maaf sama engkau, yang penting aku dah minta maaf. Kau tak maafkan terserah kau lah. Jangan. Ustaz, apa hukumnya suami tak memberikan nafkah selama 20 tahun? Walaupun hidup seribu tahun, kalau tak sem ah, tak cocok lagi bersama. Ini kan tentang nafkah. Ini gara-gara perempuan ini tidak ingat waktu laki baca sirat taklik. Banyak perempuan waktu laki baca sirat taklik dia asik berselfie. Ha, ha. Ingat, saya ulang balik laki-laki baca sirat taklik. Jika saya meninggalkan istri saya tiga bulan lamanya tanpa memberikan nafkah zohir dan batin atau menyakiti fisik saya. Lalu istri melapor ke pengadilan agama membayar iwat 10 ribu, maka hakim menjatuhkan talak satu, jatuhlah talak satu kepadanya. Hai para istri-istri, laki kalian tidak memberi nafkah tiga bulan, kalian ke pengadilan, hakim menjatuhkan talak satu, jatuh, langsung kalian dapat sertifikat IGGI. Ikatan Janda-Janda Internasional. Hai laki-laki, kalian yang macam-macam. Kalian pikir kalian tinggalkan lewat tiga bulan. Hati-hati. Oleh sebab itu maka kayu perempuan diselamatkan oleh sirah ta'lik. Laki-laki punya lima kewajiban. Pertama, kasih makan. Kedua, pakaian. Ketiga, tempat tinggal. Keempat, pendidikan. Kelima, perhatian. Kalau kalian laki-laki tak memberi ini, maka kalian zolim. Perempuan, kalau laki kalian tidak memberikan lima hak kalian, Bukan kalian mengamuk ke laki. Tapi memanggil enam wali. Wali perempuan itu ada enam. Tapi katanya wali songo Pak Ustaz. Itu wali sembilan. Yang kumaksud wali enam itu ayah. atuk abang, adik, abang ayah, adik ayah. Bukan kalian menyelesaikan masalah kalian. Abang kenapa tak ngasih nafkah? Akhirnya kasar dia. Karena dia sepele menengok kalian. Wali memanggil. Sini. Itu anak kami bukan kau jumpa di tong sampah. Itu anak kami itu kami besarkan dengan tetes mata, urayan kasih sayang. Kenapa kau sia-siakan dia? Kenapa tak kau kasih lima hak? Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Ini perempuan harus tahu. Banyak perempuan sekarang tertekan. Stres, akhirnya masuk kamar mandi, minum mama lemon. Ini kalau mati. Tak mati seminggu buih-buihnya. Jika saat sholat mata saya tak sengaja melirik ke tempat lain. Mana ada mata tak sengaja? Pasti sengaja. Tapi langsung saya fokuskan lagi ke tempat sujud. Apakah sah? Mata yang menengok ke atas tidak membatalkan sholat. Beli pikir Islam Sulaiman Rasid. Supaya tahu apa saja yang membatalkan sholat. Allahu Akbar. Cantik. Tak batal sholat. Tapi khusuknya hilang. Sholatnya kosong. Sama macam orang membeli karung kosong. Nanti di akhirat cuma dapat karung tak berisi. Oleh sebab itu maka dibaca tuntunan sholat baik-baik. Yang ditengok itu tempat sujud. Saya Pak Ustaz nengok tempat sujud pun saya tak khusyuk. Kenapa? Rupanya sajadah itu hadiah caleg. Ada itu tulis di sudut. Coblos nomor. Salah jam Makanya caleg-caleg kalau mau ngasih sajadah tulislah di belakang, jangan pas tempat sujud. Kalian kalau mau sholat, jangan pakai baju bertulisan. Saya sholat di masjid, pas yang di depan tuh nulis, hidup memang susah, jangan bikin susah. Awak pun nengok. Udahlah terlambat datang sholat Jumat, pakai baju kaos bertulis belakang. Emang masalah buat lo? Bagaimana menurut Ustadz menerai rukyah orang yang akalnya dulu sehat? namun terganggu kesehatan akalnya. Setan ya jeri majrad dam masuk ke dalam aliran darah. Bisa jin itu tinggal di rahim sehingga menghalangi pertemuan sperma dengan sel ovum sel telur tak hamil-hamil. Tujuh tahun kawan saya Ustadz nikah tak hamil-hamil. Bininya maksudnya bukan Ustadz di dirukyah sama Ustaz Zafrullah amin. Pas ditanya, Ustaz, kenapa tak Amil Diganggu pertemuan sel ovum dengan telur oleh setan di dalam. Asal mau jumpa sel ovum itu di anak. Setelah di dirukyah, amin. Bisa setan itu hinggap di otak. Darah mengalir ke otak, ditunggunya otak. Error otak. Ada pula jin itu yang membuat orang jadi bencong yang bercerita Ketua Asosiasi Rukyah Indonesia Riau, Ustadz Saifullah. Begitu di Rukyah, keluar jinnya sehat. Rupanya jin yang masuk itu jin LGBT. Oleh sebab itu pergi Rukyah. Tanya Ustadz ustaz Mafspuroh di mana tempat Rukyah. Jangan Rukyah ke saya. Saya tak pandai merukyah, tapi kalau terdesak bisa juga. Pernah saya Dewan Juri Musabakoh, ada peserta MTQ itu yang dirasuki setan. Pas saya lewat dipanggil, usah usah usah Tak mungkin saya bilang saya tak bisa, awal LCMA kan? <laughs> Ustaz bisa rukyah? Bisa, kata saya. Udah kami baca ayat kursi tak keluar. Rupanya orang ini baca ayat kursinya pelan. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم baca kuat-kuat di telinga sebelah kanan. Allah la ilaha illa wal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Sehat. Entah dia terkejut, entah. cuman saya hanya mau membacakan rukyah yang laki-laki. Kalau yang perempuan-perempuan yang gadis-gadis takut saya. Takutnya pas sehat menikahkan dulu sama kita ya. Usah kita nolak. Banyak orang yang saya kenal minjam uang di bank untuk nikah, untuk renovasi rumah, membeli mobil. Ini yang minjam ini berdosa Pak Ustaz, dosa riba agen agunkan BPKB riba, akte notaris surat tanah riba, SKPNS riba. Ustadz sendiri, saya seumur hidup belum pernah minjam duit ke bank. Jadi Ustadz beli mobil mana? Minjam ke mak bank. Mak mak aku kena hujan naik motor. Beli mobil. Kau ni dari kecil menyusahkan sampai tua. Bukanya gelang emas. Nah. Hmm. Nanti kau bayar ya. Pinjaman tanpa bunga. Mengatasi masalah tanpa masalah. Beralihlah ke bank syariah. Balik dari sini. Pergi ke bank. Tarik itu semua konvensional bank syariah. Nanti akadnya namanya mudarabah bagi hasil murabahah permodalan syariah. Hidupkan ekonomi syariah. Apakah seorang PNS karyawan pegawai yang cara masuk diterima pegawainya pakai uang gajinya haram? duitnya haram, SPPD-nya haram, pensiunannya haram, uang tunjangnya haram, uang sipak, uang sikut, uang sundul, uang tunjang haram. Haram semua. Tapi saya PNS Pak Ustaz, keluar dari PNS, rezeki tak berpintu. Itu kawan saya yang tak PNS tadi tiga ini ya. PNS itu kan singkatan dari pegawai ngeri sekali. Mohon petunjuk bagaimana sikap kita muslimat menghadapi fitnah akhir zaman. Khususnya fitnah menjelang pilpres. Bagaimana menyikapi perbedaan pilihan politik dan orang tua keluarga. Pilihlah orang yang bisa memimpin ra'id din menolong agama wadaulah daulah dan negara. Mana yang didulukan menurut kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah Imam Al-Mawardi meninggal 450 Hijrah. Din agama dulu. Bukan sekedar salat, bukan sekedar nampak salat jadi imam, tapi bagaimana peduli kepada ulama, peduli kepada para habaib, memrihat orang. Perkara saya tentang dikriminalisasi di Bali sampai sekarang pengacara terus Cik Ramli nama pengacara yang di Bali. Sampai sekarang Ustadz perkara Ustadz belum juga naik perkara. Allah Maha Adil. Tidak dibawa ke pengadilan. Tapi orang yang dulu mengkriminalisasi itu masuk. Tapi kasus lain. Bukan lewat kasus saya. Kasus saya tak diangkat angkat. Makanya bolak-balik saya ditanya gimana? Ah udahlah, biarkanlah berlalu capek kita. Maka pilihlah pemimpin-pemimpin yang peduli kepada ulama, yang anti PKI. Pak Ustadz, Pilihannya cuma tinggal dua, Pak Ustaz. Gimana nih? Andai pilihannya tinggal dua, yang satu setan, yang satu iblis, wajib kau pilih setan supaya iblis tak naik. Karena iblis lebih jahat dari setan. Kalau menunggu malaikat, lama lah. Kan pula malaikat. Jadi jangan, oh, saya nggak nyoblos aja lah Pak Ustaz. Jangan, mesti kau gunakan suaramu. Yang akan kau pilih nanti oh, ah, 17 April hari Rabu pagi 6. DPR Kota, DPR Kabupaten, DPR Provinsi, DPR RI, DPD, Presiden, Wakil Presiden. Robahlah kerumunan ini menjadi kekuatan. Siap? Takbir! Itu ngilangkan yang ngantuk-ngantuk. Ada tadi yang mulai mulai ngantuk. Takbir. Orang kalau cacingan memang gitu. Bagaimana kita baru mulai sholat umur 20 tahun? Gimana mengganti yang 10 tahun? Akil balik 10. Dia baru sholat umur 20. Maka yang lama-lama itu dikobok. Habis sholat zuhur nanti, sholat lagi 4 rakaat. Usalli fardhu zuhri arba'a rakaatin qaba'an. Buka HP, tulis di Google. Sholat qadha Ustadz Sarwat. Ustadz Sarwat itu alumni Libya. Dia punya rumah pikih konsultasi fikih. Kodok menurut Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ambali. Sepakat empat mazhab yang lama-lama dulu di kodok. Tapi jangan gara-gara ini dokter, karyawan semua ambil cuti sebulan mau kodok. Bukan begitu caranya. Setiap habis sholat subuh, kodok sekali. Tapi jangan di masjid. Ketahuan nanti mana ada bak dia subuh. Hmm, zuhur boleh. Habis zuhur kodok sekali. Habis asar sekali. Habis maghrib sekali. Sekali aja. Berapa lama? 10 tahun. Kodok 2018, lunas 2028. Berat Pak Ustaz, balasannya surga. Kalau ringan panci. Bagaimana belajar mengajar mengaji Quran yang efektif dan efisien? Hubungi Mas Furoh. Di sana ada yang ahli Al-Quran, ada ahli fikih, ada ahli hadis, ada ahli rukyah, ada semua. Belajar tajwid. Nanti adakan khusus tahsin. Senin malam Selasa tafsir. Selasa malam Rabu hadis. Rabu malam Kamis fikih. Kamis malam Jumat Yasin tajwid. Selama ini baca Yasin ramai-ramai. Yang tak tahu baca Yasin pun pura-pura tahu. Nah, malam ini kita tahsin lima ayat. Baca lima ayat. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya asin. Oh, rupanya baca Latin. Tengoknya A-nya dua biji. Ya asin. Wal Quran bukan ku, kok kok. Wal Qur bukan r, kok tafkim tebal. Wal Quranil Hakim bukan ha. Kalau ha dipegang dada bergetar dia. Ha. Tapi tak bergetar. Gosok gigi dulu. Kalau tidak pingsan Ustaz tuh. Wal Qur'anil Hakim. Innaka oh, panjang situ. Innaka innaka la minal oh. Lamnya pendek. Kamu ini apa nih yang pendek panjang kan panjang pendek kan? Macam Ma'erot aja. Innaka la minal mursalin. Ala bukan ala, a, ah, a. Ah. Ah, tutup Quran balik, meraju. Belajar tahsin tak boleh meraju. Tapi kalau mau belajar tajwid, tajwid gurunya yang laki-laki, gurunya laki-laki. Yang perempuan jangan kalian cari guru laki-laki. Nanti pas menyebutkan huruf, pan, ah lain lah. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Was. Saya kuliah di ilmu, Pak Ustaz. Saya kuliah di ilmu hadis Pak Ustaz. Mantap. Ini kuliah ilmu hadis. Jurusan saya ini. Saya kan dari SMA Pak Ustaz. Tak tahu sebelumnya apa ilmu hadis itu. Yang saya ingin tanyakan bagaimana Ustaz agar saya bisa dengan mudah mempelajarinya. Belajar lagi dari ulang. Kujar. Karena kau dari SMA belajar bahasa Arab, datangi Habib Mahdi, mungkin beliau ada kursus bahasa Arab, belajar datang ke Ustadz Solhas, beliau mungkin punya metode karena beliau tamat Gontor. Gontor itu punya metode belajar bahasa Arab singkat, padat, cermat. Belajar. Sekian jam bisa. Udah sekian jam kalau kita bisa. Nah, kau yang tak bisa, metode ini bisa. Oleh sebab itu belajar lagi, belajar. Makanya UIN Malang membuat namanya Ma'had Al-Jami'ah. Semester 1, semester 2 tak boleh keluar di pondok kan, di selama di sana belajar lagi bahasa Arab. Di UIN Malang ada anak fakultas saintek menulis skripsi pakai bahasa Arab. UIN terhebat basicnya UIN Malang. Makanya UIN-UIN yang membuat Mahat Al-Jami'ah dipesantrenkan dua semester. Itu adalah meniru program UIN Malang. Begitu juga dengan engkau. Kalau jurusan saintek bisa nulis skripsi pakai bahasa Arab. Apalagi engkau jurusan hadis. Artinya tidak ada kata-kata terlambat. Terus belajar. Minal mahdi ilal Sampai ke liang lahat. Saya bangga bertemu dengan Ustaz. Doakan saya Ustaz lulus CPNS Kemen Hukum. Nanti di akhir majelis kita doakan semua yang ujian ini supaya diberikan Allah kemudahan. Bolehkah saya mengagumi gadis saya berniat menikahinya. Memang inilah yang dianjurkan. Yang kukhawatirkan kau mengagumi anak lajang. Itu homo namanya. Kalau mengagumi anak gadis biasa aja. Yang tak boleh itu mengagumi bini orang. Saya belum saya belum kontak apalagi ketemu langsung. Rencana mau langsung ke orang tuanya. Jangan kau langsung ke orang tuanya. Karena belum tentu dia siap menerima. Kalaupun mau datang, cari Ustadz bawa. Bawa Ustadz Ali, Ustadz Solhas, Ustadz Mahdi, Habib Mahdi. Jangan bawa saya. Nanti kalau saya ke situ saya diterimanya. Pede kali Ustadz. Gurau aja. Jangan sekarang banyak anak muda ini dengan semangat berapi-api tapi kurang strategi. Datang ke sana, Pak, kupinang anakmu dengan bismillah. Iya kalau bapak itu ngaji, kalau tidak kau makan bismillah dulu. Sebab itu datang ke sana, tengok dulu. Calon mertua kau ini orang mana? Orang Palembang. Acari Ustaz orang Palembang. Ah, calon mertua saya ini orang Batak Pak Ustaz. Bawa Ustaz Solhas. dong. Anak kita sesudina. Oh, lu masuk deh kan? Ini siapa ini? Jauh kebetulan orang Minang. Acari Ustaz. Nanti dia ngomong orang Jawa iki siapa mas iki sedulurku wapi tenang jadi dia ngasih rekomendasi rekomendasi Ustaz sama tolong buatkan video pendek bisa itu saya buatkan hai calon-calon mertua terimalah ini sebelum tanggal berikut ini kita buatkan tanggal expired apa hukumnya isbal ini nyindir saya ini ma asfalal kahbaini finnar kain jubah celana di bawah mata kaki neraka kain celana jubah di bawah mata kaki neraka makanya banyak orang sekarang memakai hadis cuma satu satunya setiap jumpa orang yang ditengoknya dua ke atas jenggot ke bawah kaki saya ini dua-dua neraka. Di atas tak jenggot, kaki. Makanya saya diejek Ustadz Subhan. Dia yang di internet. Sekarang udah berhenti mereka ngejek. Karena makin diejeknya makin viral. Makin diejeknya makin viral. Pusing orang tuh. Ah, ini kacau kawan saya. Mau diajak bertinju dia kurus. Mau diajak makin viral. Makin banyak pula emak-emak yang mengaguminya. Menyenangkan hati mak. Ma'asfalal Ka'bah ini fitnah. Di bawah hantar kaki masuk neraka. Jangan pahami satu hadis untuk menarik satu hukum. Hadis ini dijelaskan hadis yang lain. Man jarra thawbahu khuyala. Kalau di bawah mata kaki sombong. Kalau tak sombong tak apa-apa. Jangan bilang kata Ustaz Somad. Mereka tak percaya ucap Somad. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam Sun'ani dalam Subulus Salam. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam Syaukani dalam Nailul Autar. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Syekh Ali Jum'ah dalam kitab Al-Bayan lima Yusrilul Azhan. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Kaifana Ta'amal Ma'as Sunnah. Kalau tak sombong tak apa-apa, Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnul Al-Hajjaj. Kalau tak sombong tak apa-apa. Kata Syekh Atiyah Sokor dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Kenapa Ustaz ingat nama kitab-kitab itu? Itu aja ditanya orang tiap hari. Kalau tak sombong tak apa-apa. Apa hubungan sombong dengan jubah lewat mata kaki? Karena dulu raja-raja Romawi, raja Persia Saking sombongnya, dibuatnya jubah tuh panjang macam Superman. Kita sekarang enggak. Saya pakai ini, bukan sombong. Kenapa saya pakai sarung? Di tempat lain Ustaz ceramah pakai celana. Di sini kenapa pakai sarung? Menghormati para habaib, para ulama. Pakai sarung. Tapi siang nanti di kampus dah pakai celana. Takut kita dikejar mahasiswa itu tanggal kain. <laughs> Siswa kan main macam-macam. Maaf Pak Ustaz, bertanya di luar tema. Memang itulah dari tadi. Pak Ustaz, saya ini mahasiswa semester 1. Tapi di semester 6, insya Allah saya ada niat baik mau nikah. La ilaha illallah. Baru semester 1 mau nikah. Bagaimana caranya agar menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmatullahi Kau urus saja mata kuliah itu dulu. Kau lah kecil. Tapi menikah cepat itu baik. Saya bulan Agustus yang lalu ke Kairo. Datanglah adik-adik. Ustaz, kami kuliah mau nikah. Kau dapat kiriman dari ayah kan? Ya. Cari perempuan yang juga dapat kiriman. Campurkan APBD kalian. Namanya subsidi silang. Kalau kau susah cari yang agak-agak kaya. Tengok banyak cincinnya. Nah, nikah itu. <laughs> Kalau tak, Ustaz dulu nikah, saya itu masuk lambat nikah. Anak baru umur 6 tahun. Ustaz. Kalau tahu saya nikah cepat itu baik, pagi bersunat, eh, siang nikah langsung. Kalau bolehlah kaya dulu orang tua kita, masyur. macam Ustaz Arifin Ilham. Ustaz dari Ilham anaknya Ustaz Kevin itu umur 17 tahun nikah kan? 17 tahun nikah. Saya anak saya laki-laki, nanti asal dia lajang, saya cari perempuan untuk dia bukan untuk saya. saya nikah. Bagus. Manis tata minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang mampu menikah zawaj, menikah. Fa innahu lil basar. Dengan menikah itu menjaga pandangan, wa ahsanulil lil farj, menjaga kemaluan. Paman lam yastati, ayah tak mampu, antum pun belum kerja, susah, fa'alaihi bisawm. Engkau masih besar satu, banyak-banyak aja puasa sunat. Senin Kamis, tak mempan Pak Ustaz, puasa Nabi Dawud, Tak mempan Pak Ustaz, ajib hari puasa. Duit jajan itu bisa disimpan, nafsu ada, tenaga tak ada. Lemas, bawaan mau mati. Bro, bro, bro, ada cewek, aku tak nampak guna kulang-kulang. Gelap aja dunia-dunia itu itu cantik, ah, pakai jilbab merah, macam semangka aku tengok lah, Yang hijau itu macam melon. Bagaimana cara agar tetap bertahan dalam istiqomah? Sering-sering datang ke rumah sakit nih. Habis pengajian, kata Ustaz Habib Mahdi di sini ada pengajian hadis, betul? Nah, habis kajian hadis, datang ke rumah sakit, tengok mereka yang sakit. Security nanya, Bapak mau nengok siapa? Semua yang di rumah sakit ini mau ku tengok. Aku mau istiqomah. Kau udah kerja berapa lama sini? Kenapa tak istiqomah? Bagaimana tips agar tetap semangat kuliah Pak Ustaz? Beda memang antara orang yang lari santai dengan lari dikejar anjing. Ada orang tak bisa lari, kakinya sakit. Letakkan tulang di pinggang, suruh kencang tiga anjing herder. Kencang, kalah Valentino Rossi. Apa yang ingin Ustaz sampaikan? Kami dulu di Mesir semangat kuliah. Karena mata kuliah di paket 14. Tambah 2 juz Quran. 4 tahun 8 juz. Kalau tidak lulus 14 mata kuliah. Tinggal 3 ngulang setahun. Potong beasiswa 25%. Tak lulus dua kali. Potong beasiswa 50%. Tiga tahun tak naik tingkat. Drop out. Diusir siap-siap menghanyut naik rakit dari sungai Nil ke sungai Musi. Al-Azhar itu kejam. Sekarang saya berterima kasih kepada Al-Azhar. Berkat Al-Azhar kami serius belajar. Sekarang saya mengajar di kampus, saya terapkan Al-Azhar. Tak boleh nyontek. Di Al-Azhar dulu kalau sampai ketangkap nyontek, deportasi, cabut pisah setahun, pulang. Di kampus waktu saya pulang gitu juga. Jangan ada nyontek. Apa kata mahasiswa? Sama ustaz aja yang gini, yang lain boleh kok. Berat mau disiplin. Tapi saya pakai trik gimana cara? Ah, dapat saya. Saya tulis soal. Boleh nyontek Pak Ustaz? Silakan. Uh, kok lain soalnya? Tidak <laughs> tahu dia. Kalian serius belajar. Serius belajar. Saya S1 saya Al-Azhar, tak ada minta duit ke kampung supaya haram. Ada duit, bukan miskin mak ayah saya. Eh, saya insya Allah ada. Walaupun tak kaya, insya Allah sebatang dua batang sawit ada di rumah. Tapi untuk minta duit, enggak. Kami belajar berdikari, berdiri atas kaki sendiri. Musim haji pergi kami ke Mekah sambil kerja. Habis itu balik, bawa barang-barang elektronik. Tak bayar visa di Saudi, jual. Pakai duit untuk kerja. Balik tiket dari Al-Azhar. S2 begitu juga. Cari browsing di internet. Scholarship beasiswa enter beasiswa beasiswa beasiswa beasiswa beasiswa, beasiswa. belajar jadi yang bangkitkan semangat yang selama ini membuat tak semangat itu kenapa karena orang tua main ulur IP berapapun tetap kasih duit passwordnya tiga mak coba kalau mau serius belajar balik dari sini kasih tahu assalamualaikum mak ya Tolong bulan Desember nih jangan kirim uang belanja. Aku mau seperti kata Ustaz Somad mau dikari dulu di Palembang. Jangan kirim uang belanja bulan Desember nih, tapi rapel nanti Januari. Dimulai jam 5, sekarang 6.30, 90 menit kita bersama. Sama macam di BKB tadi malam. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 算了。ى